Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd Kemarin kita telah membahas Makna dari Perkataan muallif rahimahullah taala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Baik. Dan seputar la ilaha illallah telah berulang kali kita membahasnya. Baik dari sisi rukunnya, maknanya, kemudian syarat-syaratnya. Jadi ingat ingat La ilaha illallah ini ikhwani fillah adalah seutama-utama zikir dan lafaz yang tanpanya seseorang tidak dihukumi muslim dan harus seorang mengakhiri kehidupannya dengannya. Tayyib apabila dia ingin menjadi mereka-mereka yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga maka kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah di akhir hayatnya maka dia akan masuk ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa menutup kehidupan ini dengan lafaz tersebut. Pada wahdahu la syarikalah apa faedah dari kalimat ini? Firdan. Menguatkan terhadap La ilaha illallah Wahdahu menguatkan apa? Wahdahu menguatkan dari sisi penetapan Tayyib La syarikalah menguatkan dari sisi penafian peniadaan sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iqraran bihi wa tauhidan. Pada lafaz iqraran terkandung padanya pensyaratan apa dalam la ilaha illallah? Furqan. Sehingga bisa diterima pada lafaz iqraran. Apa Hamzah? Menguatkan wa asyhadu alla ilaha illallah. Nah. Tapi untuk ikraran sendiri yaitu menjelaskan bahwasanya la ilaha illallah tersebut harus dilafatkan Sebagaimana telah kita sebutkan kemarin, seseorang yang mampu melafatkan kemudian tidak mau melafatkannya ikhwani filah tidak dihukumi muslim berdasarkan ijma. Jadi harus dilafatkan dengan lisannya. Kalau enggan melafatkannya, ya, padahal dia tidak bisu, lidahnya sehat, nah, ya, maka tidak dihukumi muslim. Wa ini juga penguat dari makna la ilaha illallah bahwasanya hal tersebut harus dibangun di atas keikhlasan. Kita masuk pada kalimat berikutnya. Wa qawluhu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ai Ukirru bilisani وأعتقد بقلبي أن الله أرسل عبده محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس إلى الناس كافة لأن الشهادة لهذا الرسول بالرسالة مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد لا تكفي إحداهما عن الأخرى Makna asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh yaitu aku mengikrarkannya dengan lisanku. Jadi dia mengucapkannya. Dan aku meyakininya dengan hatiku. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia diutus untuk untuk menyampaikan risalah. Indah ya Abdullah. Apa dalil bahwasanya Nabi kita Muhammad diutus kepada keseluruhan manusia? Nah, ahsanta. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Muhammad diutus kepada keseluruhan manusia. Bahkan mencakup jin. Ya, karena Anas, ikhwanifillah, telah kita lewati berkali-kali mencakup bangsa jin dan bangsa ins, bangsa manusia. Tayyib. Ini kandungan dari syahadah Muhammad dan Muhammad Rasulullah ya Jadi dia mengikrarkan dengan lisannya, kemudian meyakini dengan hatinya bahwasanya Muhammad ini adalah seorang hamba. Seorang hamba yang diutus oleh Rasulullah, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keseluruhan manusia untuk menyampaikan risalah. Pada kata abdun Taib nanti akan dijelaskan. Qala li'anna syahadata li hadzal rasuli bir risalati makrunatun bisyahadati lillahi bit tauhid. Dikarenakan persaksian terhadap rasul ini dengan risalah ikhwanillah berbarengan dengan persaksian untuk Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. La tafi ihdahuma 'anil tidak cukup salah satu dari keduanya dari yang lainnya. Jadi harus kedua-duanya berjalan bersamaan. Tidak cukup mempersaksikan la ilaha illallah saja kalau tidak mau mempersaksikan Muhammadur Rasulullah. Dan sebaliknya. Jadi kedua persaksian ini harus ada pada seorang muslim. Dan kalau kita dapati pada dalil-dalil yang hanya menyebutkan persyaratan seseorang mengatakan la ilaha illallah ifani fillah sehingga dia terjaga jiwanya, hartanya kecuali dengan hak maka yang dimaksud juga secara tersirat harus melak, harus mempersaksikan Muhammad Rasulullah. Misalnya, umir Tuhan uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Tapi bukan berarti kemudian cukup la ilaha illallah saja kalau dia mengingkari kerasulan Muhammad. Tayyib. terkandung dalam pengikraran la ilaha illallah tersebut harus dia mempersaksikan pula bahwasanya Muhammad ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. sehingga pada sebagian ahlul kitab tidak bermanfaat persaksian mereka bahwasanya Allah itu satu-satunya sesembahan. Ketika mereka mengingkari kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Karena sebagian ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara Ekhwanifila ada yang mereka ya masih memegang teguh syariat mereka. Tapi tidak mau mengakui bahwasanya Muhammad sebagai rasul karena hasad. Karena kedengkian Nah, yang demikian ini tidak bermanfaat. Karena setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua syariat telah terhapus dan wajib untuk mengakui kerasulan beliau dan mengikuti syariat beliau. Sehingga dua hal ini syahadat la ilaha illallah yang disebut dengan syahadat tauhid dan syahadat Muhammadur Rasulullah yang disebut juga dengan syahadat Rasul ini harus seiring dan sejalan. Wa fi qawlihi abduhu wa rasuluh dan pada perkataan Syekh abduhu wa rasuluh raddul ala ahli al ifrat wa at tafriq fi haqq fi haqq Rasul sallallahu alaihi wasallam. al-ifrat ghalaw fi haqqihi wa rafa'uhu fawqa manzilatil ubudiyah dan pada lafaz abduhu wa rasuluh ada bantahan atas ahlul ifrat dan tafrid ini dua keadaan yang saling bertolak belakang ifanifillah berbeda 180 derajat ifrat dan tafrid. Pada hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbantah dengan lafaz abduhu wa rasul. Apa itu ifrat dan apa itu tafrid? Fa ahlul ifrat ghalau fi haqqihi. Adapun ahlul ifrat mereka gulu pada hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mengangkat Rasulullah di atas kedudukan sebagai seorang hamba. Baik. Jadi ifrat mereka-mereka yang berlebih-lebihan dalam mensikapi Rasulullah sehingga keluar dari kebenaran akhirnya. Nah, kita semua diperintahkan untuk menghormati beliau. Ya, memuliakan beliau Akan tetapi penghormatan dan pemuliaan yang dituntunkan yaitu tidak lain adalah dengan mengikuti apa-apa yang beliau perintahkan dan meninggalkan apa yang beliau, beliau larang serta mencontoh apa yang beliau contohkan. Kapan saja seorang mendudukkan Rasulullah di atas kedudukan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau berarti dia telah masuk dalam golongan ahlul ifrat. Tayyib dan golongan ini banyak terjatuh padanya ikhwanillah orang-orang sufiyah yang mereka kelebihan dalam menyanjung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara syair yang menunjukkan betapa batilnya keyakinan mereka-mereka yang hulu ikhwanillah terhadap Rasulullah diantaranya adalah syair Al-Busiri dalam fasilitas yang disebut dengan Al-Burdah. Dikatakan di sana, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami illam takun akhidan yaumal ma'adi yadi fadlan wa illa fakul ya zallatal qadami fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami pada bait ketika ini sangat jelas kekufurannya ikhwanifillah yaitu dia mengatakan bahwasanya di antara kedermawanan Rasulullah adalah ke dunia dan seisinya ini. Dan di antara ilmu Rasulullah adalah ilmu tentang lauh dan yaitu lahul mahfud dan tentang penulisan takdir. Ya. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Rajab penulis kasidah ini tidak meninggalkan untuk Allah sedikit pun. Semuanya sudah dicakup oleh Rasulullah. Dan kalau kita mau meneliti kasidah-kasidah atau salawat-salawat yang dikarang-karang oleh manusia yang jauh dari tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sedikit yang kita dapati padanya kesyirikan ikhwan Kenapa? Karena menempatkan Rasulullah melebihi kedudukan beliau. Padahal beliau adalah seorang hamba dari kata abdun inilah terbantah golongan yang pertama ini ahlul ifrat. Di antara salawat yang masyhur, salawat nariyah. Ya. Salawat nariyah. Di sana juga ada kesyirikan ikhwanifillah. Kalau seorang memahami maknanya, siapa yang hafal salawat nariyah? Eh, jawab Pak Andin. Eh. <laughs> tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju ya tanhalu bihil uqad dengan Rasulullah ini ya ikatan-ikatan terlepas wa tanfariju bihil qurabu dan dengan Rasulullah semua kesulitan-kesulitan ya hilang beres Waktu tuqda bihil itu dan dengan Rasulullah semua hajat ini tertunaikan. Ini kesyirikan ya kita. Kesyirikan. Karena yang memberikan ya, jalan keluar dari permasalahan hamba itu hanyalah Allah. Yang menunaikan hajat permintaan hamba ini yang memintanya kepada Allah bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Taib. Kemudian juga Ya Rabbi bil Mustafa ya, Balik maqasidana ya. Dengan al Mustafa ya, Sampaikanlah kepada kami Tujuan-tujuan kami Maksud kami Ini tawasul ya, Dengan makhluk ya, Tawasul dengan seseorang yang telah meninggal Ini juga terlarang dan masuk dalam kategori kesyirikan. Baik, anak-anak kalau dengar banyak dibaca jangan ikut-ikutan. Ya? ya karena itulah ya dampak dari mendengar. Lihat, mendengar berapa kali saja sudah terkam, Ya. Tapi tidak boleh kita mendengar itu tahu bahwasanya hal demikian itu batin tidak boleh diulang-ulang. Taib. Ini ahlul ifrat. Mereka-mereka yang berlebih-lebihan dalam mendudukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal yang banyak Rasulullah telah memperingatkan manusia. La tudruni kama atratin nasara ibn Maryam innama ana abdun Fakulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Nasara terhadap Isa ibnu Maryam. Kenapa? Karena orang-orang Nasara berlebih-lebihan kepada Isa sampai mengangkat Isa ke derajat Tuhan. Disembah. Ya. Maka Rasulullah mengatakan fakulu Abdullah wa Rasul. Katakanlah untukku bahwasanya aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Hamba yang tidak boleh diibadahi. Taib. Kemudian golongan yang kedua wa ahlu tafriq. Qad nabadu ma ja'a bihi wara'a dhuhurihim ka'annahu ghairu rasul. Dan golongan yang kedua adalah ahlu tafrid. Siapa ini? Yaitu orang-orang yang telah melempar kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau melempar apa-apa yang beliau datang dengannya di belakang punggung-punggung mereka seakan-akan beliau ini bukanlah seorang utusan Allah. Jadi sama sekali tidak menghargai bahwasanya Muhammad itu Rasulullah mereka hina, mereka caci, mereka dustakan. Ini namanya ahlut tafriyat yang merendahkan, merendahkan dan meremehkan kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya golongan yang kedua ini akhwanifillah jelas mereka adalah golongan orang-orang kufar, orang-orang musyrik yang menolak syariat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga secara umum orang-orang Yahudi hampir terhadap semua utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka memusuhinya, membunuh kalau tidak mereka dustakan. Baik. Pembunuhan demi pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Walaupun demikian, Ternyata pada zaman ini ikhwanifillah ada kaum yang lebih dahsyat kerusakannya dari orang-orang Yahudi. Mereka walaupun demikian mereka masih mengatakan bahwasanya manusia terbaik di sisi mereka adalah orang-orang yang mengikuti Musa karena mereka masih mengakui Musa. Jadi orang-orang Yahudi ketika ditanya siapakah orang terbaik di antara kalian mereka mengatakan ashabu Musa yaitu para sahabatnya Nabi Musa namun kaum yang satu ini yaitu orang-orang Rafidah mereka lebih dahsyat kerusakannya dari orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena ketika mereka ditanya tentang siapa orang yang paling jelek menurut kalian, mereka menjawab ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang paling jelek menurut orang-orang Nabi itu adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Yahudi saja, para sahabat Musa dikatakan yang terbaik. Tapi orang-orang Rafidah kebalikannya. Sahabat Rasulnya adalah orang-orang yang terburuk. Qala syarih hafidhahullah ta'ala Fashahadatu annahu Abdullah tanfil huluwa fihi wa raf'ahu fawqa manzilatih. Maka persyahadatan bahwasanya Muhammad itu adalah Abdullah tanfil huluwa fihi wa raf'ahu fawqa manzilatih. Menafikan hulu terhadap beliau dan pengangkatan beliau di atas kedudukan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Ini dari persyahadatan abduhu وشهادة أنه رسول الله تقتضي الإيمان به وطاعته فيما أمر Persyahadatan bahwasanya beliau adalah utusan Allah Hal ini memberikan konsekuensi keimanan kepada beliau dan ketaatan terhadap apa-apa yang beliau perintahkan. Wa tasdiqahu fima akhbar dan berkonsekuensi untuk membenarkan apa-apa yang beliau khabarkan. Wajtinaba ma naha anhu wattiba'ahu fi syara. Dan menjauhi apa-apa yang beliau melarang darinya serta mengikuti pada perkara-perkara yang beliau syariatkan. Jadi ini dua kandungan dari persyahadatan ikhwanifillah. Kendak kita mempersaksikan bahwasanya Muhammad itu seorang hamba untuk apa? Untuk menafikan hulu terhadap beliau. Sikap berlebih-lebihan terhadap beliau. Bukan berarti ketika kita mengatakan demikian kita tidak cinta Rasul Ikhwanillah. Sebagaimana tuduhan kebanyakan manusia. Bahkan, bahkan hakikat kecintaan terhadap Rasul adalah dengan menempuh jalan ini yaitu tidak mengangkat beliau melebihi kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena dia seorang hamba. Kemudian pada lafaz wa rasuluh memberikan konsekuensi iman serta ketaatan terhadap semua perintah-perintahnya. Membenarkan khabar-khabarnya dan menjauhi larangan-larangannya serta mengikuti syariat yang beliau sampaikan. Barang siapa telah memenuhi hal ini ikhwanifillah, maka sungguhnya dia telah memenuhi persyahadatan asyhadu al asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh dengan benar.